Sekarang kita akan memasuki poin yang ke-17. Alhamdulillah 16 poin sudah kita bahas. Di poin yang ke-17 berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah wal imanu birru'yati yaumal qiyamah dan beriman dengan ru'yah yakni melihat Allah pada hari kiamat ini termasuk prinsip akidah ahlus sunnati wal jamaah beriman dengan ru'yatullah bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم mereka akan melihat Allah yakni manusia dan makhluk akan lihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri yakni bukan melihatnya dengan mata hati namun dengan mata kepala wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Allah akan menghisab mereka tanpa penghalang dan tanpa penerjemah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ru'yatullah ada dua macam ya ru'yah secara umum dan ru'yah secara khusus melihat Allah pada hari kiamat ini termasuk akidah ahli sunnah. Apa perbedaannya ru'yah umum dan khusus? Ru'yah umum itu terjadinya di arasatil qiyamah yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala menghisab hamba-hambanya. Kenapa dikatakan umum? Karena berlaku secara umum baik mukminin maupun munafikin. Loh kalau begitu apa bedanya? Bedanya ru'yah untuk kaum mukminin ru'yah yang penuh dengan kegembiraan. Kenikmatan, kesenangan. Karena memang mereka rindu untuk berjumpa dan melihat Allah yang mereka cintai melebihi kecintaannya kepada siapapun? Ya tentu ketika melihatnya melihat yang dia cintai otomatis sangat bergembira dan senang. Ini ru'yah bagi kaum mukminin. Sedangkan untuk orang-orang munafik ru'yah ketika itu adalah ru'yah hisab yang penuh dengan kecemasan. Kenapa mereka cemas dan khawatir? Karena mereka akan melihat semua amal perbuatan mereka yang telah mereka lakukan selama di dunia. Ini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nuqishal hisab yahlik. Barang siapa yang hisabnya dengan cara munakosyah dia akan binasa. Man husiba Barang siapa yang dihisab dia akan tersiksa, diazab. Karena proses hisab itu ada dua. Ada hisab yasira sebagaimana firman Allah fasawfa yuhasabu hisaban yasira Kenapa dikatakan yasira mudah? Karena berakhir dengan meraih pengampunan Allah seraya berfirman satartuha alaika fid dunya setelah Allah memperlihatkan kepada si hamba aman-amanan dia ketika di dunia Allah katakan ketika kamu masih di dunia aku tutupi aib-aibmu ini wa ana aghfiru halakal yaum dan pada hari ini telah aku ampuni itu semua itu hisab yasira adapun hisab munaqasyah ya ini hisab yang dilakukan di hadapan seluruh makhluk karena orang tersebut sebagaimana di dunia dia tidak malu melakukan dosa dan kemaksiatan di hadapan banyak orang, begitu pula dia akan dihisab demikian. Sebagaimana ketika di dunia dia suka membuka aib, aib saudaranya, maka pada hari itu aib-aib dia pun dibongkar oleh Allah. Nauzubillah. Inilah perbedaan antara ru'yah untuk mukminin dan ru'yah untuk munafikin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil akan adanya ru'yah di arasatil qiyamah yakni di mauqif tatkala Allah menghisab mereka di antaranya adalah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ma minkum min ahad illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu turjuman Setiap dari kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah tidak ada antara dia dan Allah seorang penerjemah pun ya maka dia melihat ke samping kanannya dia tidak melihat apapun selain apa yang telah dia amalkan lalu dia melihat ke samping kirinya dia tidak melihat apapun selain apa yang telah dia kerjakan dan ia melihat ke arah depannya maka ia tidak melihat sesuatu pun melainkan neraka berada di hadapannya Fattakun nar walau bisyikit tamrah oleh karena itu takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan cara apa? berinfak setengah biji kurma. Dalam lafaz yang lain walau bi kalimatin tayyibah Takutlah kalian kepada neraka dengan cara bagaimana? Meskipun hanya dengan sepatah kata yang baik. Di mana sisi pendalilannya? Pada lafaz ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu turjuman demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dia berkata para sahabat bertanya kepada Nabi ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah ya Oh, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rob kita pada hari kiamat?" Lalu Nabi menjawab, "Qala, hal tudarruna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabatin?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kalian berdesak-desakan tatkala melihat matahari di siang yang panas, siang bolong, yang nggak ada mendung sama sekali. Apa perlu desak-desakan melihat matahari di siang bolong? Kalau la, tidak, wahai Rasulullah, nggak perlu. Kenapa? Anda dapat dilihat dari arah manapun orang itu berada. Fahal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laisa fi sahabatin Beliau melanjutkan pertanyaannya, apakah kalian berdesak-desakan tatkala melihat bulan di malam purnama? Tidak ada mendung sama sekali yang menutupinya. Sama, nggak perlu desak-desakan. Bulan purnama dapat dilihat dari arah mana kita pun berada. Ya. Dimanapun kita berada bisa melihat bulan. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan dan permisalan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan untuk menyerupakan Allah dengan bulan dan matahari, bukan. Namun permisalan yang Nabi berikan untuk apa? Memudahkan mereka dalam hal pemahaman. Ya. Ya, ini cara melihatnya, nggak perlu desak-desakan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima." Kata beliau, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan saling berdesak-desakan melihat Rabb kalian. Tidak akan saling berdesak-desakan ketika melihat Allah kecuali seperti tatkala melihat salah satu di antara matahari atau bulan tadi. Ya. Nah, ini dalil yang sangat jelas sekali. Hadisnya hadis yang panjang namun sisi pendalilannya adalah pada lafal tersebut yang tadi telah dibacakan. Itu yang dimaksud ru'yah secara umum. Ya, kan ru'yatullah tadi kita katakan terbagi menjadi dua, ada ru'yah umum dan ru'yah khusus. Ru'yah umum terjadinya di mana? di arasatil qiyamah. Kenapa dikatakan umum? Umum bagi mukminin dan juga fasikin, munafikin. Ya. Tidak pada kaum kafirin. Adapun jenis yang kedua yaitu ru'yah khusus. Kenapa dikatakan ru'yah khusus? Karena memang sifatnya khusus bagi siapa? Bagi ahlul jannah, ahli surga yang telah tinggal di surga tentunya ini adalah ru'yah melihat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan sebagaimana firman Allah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wajah wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena mereka melihat wajah Rabb. Ya. Di mana sisi pendalilannya? Nazara itu dalam bahasa Arab artinya melihat kepada di sini kan dikatakan ila rabbiha nadhirah kepada Rabbnya lah mereka melihat. Melihat dengan mata kepala. kai itu artinya meneliti. Ini nadhara ila. Ya. Kalau nadhara tapi tanpa muta'addi itu maknanya terkadang menunggu. Kalau nadhara disandarkan kepada wajah jelas makna kepala. Gitu ya. Subhanahu wa taala di surah ini al qiyamah 22 sampai 23 jelas wujuh yauma idzin nadhirah wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Artinya dengan melihat wajah Allah orang-orang yang beriman itu menjadi gembira Mana ada orang yang mukanya berseri-seri tapi sedih. Iya. Wajah yang berseri-seri menunjukkan mereka itu gembira. Naam. Diperkuat lagi dengan dalil. Surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu surga wa ziyadah dan ada tambahannya plus. Ya. Apa yang dimaksud ziyadah dalam tafsir ayat ini? sebaik-baik penafsiran Al-Quran adalah dengan As-Sunnah. Iya kan? Kalau tidak didapati penafsiran dalam ayat yang lainnya. Rasulullah SAW menafsirkan kata ziyadah yang maknanya tambahan pada ayat ini apa sih? Orang udah dapat surga masih dikasih tambahan pula tambahannya pasti sesuatu yang lebih istimewa. Iya. Kalau udah dapat sesuatu yang bagus, mau dikasih tambahan tapi di bawah kualitas yang bagus ya tentu kurang menyenangkan. Ya, tambahannya pasti sesuatu yang lebih istimewa. Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam? "Idza dakhala ahlul jannah al-jannata kalau penduduk surga semuanya sudah masuk ke dalam surga ya yaqulullahu tabaraka wa taala Allah akan menawarkan berkata kepada para penghuni surga turiduna syai'an azidukum apakah kalian menginginkan ke sesuatu ya apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan Iya. Apa jawab penghuni surga? Alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami? Iya, karena di antara ahli surga tadi ada yang ex jahanam yang tadinya mukanya gosong. Iya. Ini adalah golongan yang masuk surga tapi setelah nyicipi neraka dari kalangan muslimin yang selamat dari dosa syirik namun tidak selamat dari dosa dan maksiat dari dosa-dosa besar hingga akhir hayat dia tidak taubat dari dosa-dosa tersebut sehingga di akhirat tahtal masyiah di bawah kehendak Allah kalau Allah berkehendak Allah ampuni dia dia tidak disiksa di neraka tapi kalau Allah berkehendak lain Allah azab dulu dia di dalam neraka namun tidak kekal. Makanya ketika sudah dimasukkan ke surga mereka sudah sangat puas. Sampai mereka bilang bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar? Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Iya. Ini juga sebagai penguat. Ya. Diselamatkan dari neraka ada yang nggak pernah nyicipi sama sekali, ada yang pernah nyicipi. billah. Ya. Jangan mengatakan bahwa ah biarin dah yang penting ujung-ujungnya surga Nah Na'udzubillah nggak akan sanggup kita merasakan siksa neraka ini kenikmatan yang mereka rasakan udah luar biasa diselamatkan dari kekekalan di neraka ya diputihkan wajah-wajahnya mereka bersinar berseri-seri tapi ternyata apa fayakshif al hijab ya fayakshif al hijab Fama فما أعطوا ahabba أحب minan nazari ila Rabbihim azza wa jalla. Lalu Allah Azza wa Jal membuka hijabnya. Ya. Membuka tabir yang menutupi wajahnya. Sehingga apa? Penghuni surga tadi melihat Allah. Makanya dalam hadis-hadis diistilahkan ikhlas itu dengan apa? Mengharapkan wajah Allah. Kadang sebagian orang bingung, apa ah, sih yang dimaksud mengharapkan wajah Allah? Maksudnya ikhlas supaya nanti dapat kenikmatan ini melihat wajah Allah di surga Kenapa? Karena melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan terbesar bagi ahlul jannah. Tidak ada pemberian yang paling mereka senangi, kata Rasulullah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa Tidak ada pemberian yang paling mereka senangi melainkan apa? Melihat wajah Allah Iya. Makanya suka diistirahkan, ya ibtigha wajhillah, mengharap wajah Allah, yakni dalam beramal hendaknya penuh dengan keikhlasan. Eh. Itu dalil yang pertama dari Al-Qur'an. Ya. Ru'ya khusus yaitu ru'yah ahlul jannah di surga. Ru'yah yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Ketika Allah menampakkan wajahnya kepada ahlul jannah, ahlul jannah lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka peroleh dan mereka malah menganggap bahwasanya mereka belum pernah diberi kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan melihat wajah Allah. Ini yang dimaksud wujuhu yauma idzin nadhirah. Pantas saja wajah orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka telah melihat wajah sang kekasih yaitu Allah Azza wa Jal ya yang telah mereka rindukan sekian lama ya dalil yang kedua bahwa Allah akan dilihat ya pada hari kiamat adalah surah Al-Mutaffifin ayat ke-15. Allah berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun." Kalla, sekali-kali tidak. Innahum 'an rabbihim sesungguhnya mereka ini orang-orang kafir ya pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rob mereka. ya. Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam al syafii dan juga yang lainnya bahwa kaum mukminin akan melihat Allah. Di mana sisi pendalilannya? Falamma an anhajabu haula'i fis sakhati kana fi hadha dalilun ala annahum yarawnahu fir ridha. Kata Imam Syafi'i, Tatkala Allah menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah dalam keadaan karena Allah murka kepada mereka, maka ini sebagai dalil bahwa kaum mukminin akan melihat Allah dalam keadaan ridha. Jelas sisi pendalilannya. Ya. Yeah. Yang ketiga, surah Al-An'am ayat 103. Ini ayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menolak ru'yah pada hari kiamat. Ya. Allah berfirman, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar." Allah tidak dapat diidrak oleh penglihatan mata ya tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu. Ya. Gimana ini? Di ayat Allah jelas mengatakan la tudrikuhul absar. Allah tidak dapat diidrok oleh penglihatan mata. Jawab yang dinafikan dalam ayat ini adalah al-idrak, bukan ar-ru'yah. Ya. Emang ada bedanya idrak sama ru'yah? Beda. Kalau idrak itu maknanya meliputi segala sesuatu dari segala sisinya. Ya, sehingga kalau idrok melihat secara keseluruhan atas, bawah, sisi kanan, kiri, depan, belakang kelihatan seluruhnya itu idrok Iya. Itu idrok Yang ditetapkan oleh ahlu sunnah adalah ru'yah. Melihat melihat belum tentu idrok. Iya, sekarang kalau di depan ibu-ibu ada gelas aqua. Itu ibu bisa melihat gelas aqua dengan idrok. Ya. Bisa lihat atasnya, bawahnya, sampingnya, kanan kiri. Itu idrok. Ya. Tapi kalau ibu melihat ada tembok di situ, di baliknya ada kamar, dan itu tahu kamarnya siapa, itu namanya ru'yah. Oh saya ngelihat kamarnya apa itu kamarnya anaknya Mbak Dini gitu ya kok tahu itu di pintunya ada nama anaknya misal itu ru'yah. Tapi nggak tahu isi kamarnya kayak gimana. Paham? Atau orang ngelihat dari depan rumah. Pernah ngelihat rumahnya Mbak Dini? Oh iya lihat, putih kan itu saya ngelihat dari depan rumahnya tapi keseluruhan dalam rumahnya nggak tahu gitu ya kalau idrop melihat ke secara keseluruhan ya paling kita bisa mengidrop rumah-rumahan atau apa namanya rumah mainan yang kecil, paham? Yang dinafikan dalam ayat ini Allah tidak dapat diidrok, dilihat secara keseluruhan. Naam, Makanya ahlus sunnati wal jamaah mengatakan ru'yah bi ghairi ihatah dan tanpa kaifiyah. Ru'yah hanya sekedar melihat sebagian bukan melihat secara keseluruhan. Nah, makanya di surat Asy-Syu'ara ayat 61 kisahnya Nabi Musa <coughs> ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya orang-orang yang mengikuti Nabi Musa merasa khawatir. Kata Allah, فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى ya setelah kedua golongan itu saling melihat ya dua pasukan pasukan yang bersama Nabi Musa dan pasukan Fir'aun yang jumlahnya lebih besar ini para pengikutnya Musa berkata inna lamudrakun tuh pakainya kata idrak wah kita benar-benar akan diidrak artinya apa kita ini bakal kesusul. Ya, menguasai kita begitu. Pakai lafadznya apa? Idrak. Sementara mereka mengucapkan itu baru ru'yah. Karena mereka telah melihat kita, tapi belum menguasai kita. Paham? Begitu juga dengan ru'yatullah. Kita yakini Allah dapat dilihat, tapi tidak dengan idrok, Jelas? Maka terbantahkanlah pendalilan orang-orang yang menolak ru'yatullah pada hari kiamat dengan ayat 103 dari surat Al-An'am. Apa jawabannya? Jawabannya yang dinafikan dalam ayat ini adalah al-idrak, bukan ar-ru'yah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang ru'yatullah di akhirat. Sebentar, maaf. Ya. Adapun dalam kehidupan dunia, ya, di dunia ini bagaimana melihat Allah apakah mungkin ya perlu dirinci gimana perinciannya perinciannya kalau dalam keadaan terjaga melek sadar sepakat para ulama nggak ada yang bisa melihat Allah dalam kondisi terjaga ya Dalilnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 143. ولما جاء موسى لميقاتنا tatkala Musa datang untuk munajat ya pada waktu yang telah kami tentukan وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك Allah telah mengajak bicara secara langsung kepada Musa. Berkatalah Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, wahai Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Tapi apa jawaban Allah? Qala lan tarani. Kamu sekali-kali tidak dapat melihatku. Dengan lafaz apa? Lan. ya Yang menunjukkan tidak akan mungkin terjadi hal itu kalau selama di dunia. Nah, Gitu ya. Kecuali pada diri Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Tapi itu pun ada perselisihan. Ada yang mengatakan tidak melihat, ada yang mengatakan melihat. Ada yang menggabungkan pendapat yang berselisih ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Nabi SAW tidak melihat dengan mata kepalanya, tapi melihat dengan mata hatinya. Begitu. Wallahu ta'ala Ya. Ini sepakat ahlu sunnah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku pernah melihat Allah dalam kondisi terjaga, dusta. Pak dapat dipastikan ini kadzab. Ya. Adapun melihat Allah dalam mimpi, gimana dalam keadaan tidur seseorang mimpi? Hal ini sepakat mungkinnya Allah dilihat dalam mimpi. Dan ini fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ya. Tidak ada yang mengingkari kecuali siapa? Orang-orang Jahmiyah. Ya. Melihat dalam mimpi tentunya tidak seperti melihat ketika sadar. Iya. Setiap kita pasti pernah mengalami mimpi. Mimpi itu punya takwil, punya tabir, takbir. Makanya ada istilah tabir mimpi. Iya, karena memang di dalam mimpi itu terdapat permisalan-permisalan dari kenyataan yang ada sesungguhnya. Makanya seorang mukmin dimungkinkan melihat Allah dalam mimpi. Tapi ingat, yang dilihatnya dalam mimpi bukan hakikat Allah yang sebenarnya, karena tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai' wa as samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Maka jamaah rahimakumullah tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau dia melihat Allah dalam mimpi bahwa Allah berbicara kepadanya, maka bagaimanapun bentuk yang dia lihat itu dalam mimpi bukan wujud Allah yang secara hakiki. Karena apa? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada pula yang setara dengan Allah. Oleh karena itu, keadaan melihat Allah dalam mimpi ya berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya benar, maka akan melihat dalam bentuk yang paling baik. Kalau imannya kurang, ya akan melihat sesuai dengan kadar imannya itu. Ya, jadi orang mimpi bisa saja terdengar suara begini dan lakukan ini. Padahal tidak ada wujud yang terlihat yang serupa dengan makhluk. Nah, oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melihat Allah dalam mimpi. Ini dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW melihat Rabbnya. Dan pada beberapa sanad dikatakan bahwa beliau melihat Rabbnya. Allah meletakkan tangannya antara dua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau merasakan rasa dingin di dadanya. Ini hadis yang sahih menunjukkan bahwa para nabi kadang-kadang melihat mereka dalam mimpi. Begitu ya. Nah, inilah kesimpulan dari pembahasan yang ada di poin ke-17 terkait dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang ru'yatullah ya melihat Allah. Semoga kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya poin ke-18. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah بسهل <laughs> جزاك الله خيرا ترى سنيتك ايوه والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان walisanun dan beriman dengan adanya mizan timbangan amal di hari kiamat akan ditimbang dengan mizan seluruh amal kebaikan dan kejelekan timbangan ini mizan memiliki dua neraca dan satu lisan penyangga atau apa yang dimaksud lisan lisan ini sesuatu yang sejenis dengan jarum yang digunakan untuk apa jarum biasanya untuk mengetahui ke arah mana timbangan itu lebih condong Ya mirip-mirip kayak timbangan kita sekarang, timbangan badan. Ya, bukan yang digital ya. Ada jarumnya kan? Pengen tahu itu jarum menunjuk angka berapa? Ya, disitulah bobot berat badan kita. Ya. Ada yang jarumnya ke angka 50, 70, 80. Ya. <laughs> Itu yang dimaksud lisan. Kita imani bagaimana hakikatnya, wallahu alam. ya Jadi mizan itu timbangan yang punya dua neraca bahkan punya lisan jarum yang akan menunjukkan ke arah mana timbangannya itu lebih berat ini akidah harus sunnah wal jamaah mengimani adanya mizan benar-benar ada itu. Ya, dan itu akan digunakan untuk apa? Menimbang amalan seorang hamba. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq." فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Mizan timbangan pada hari itu adalah hak benar adanya. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya Alhamdulillah maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون Tuh. Orang yang ringan timbangan kebaikannya mereka adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri disebabkan apa? Mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ya rahimakumullah. Apa sih yang bakalan ditimbang? Yang akan ditimbang ada tiga perkara. Yang pertama adalah buku catatan. Ya. Lembaran-lembaran yang berisi catatan amal perbuatan kita Dalilnya apa yang disebut dengan hadisul bitaqah dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusahu birajulin min ummati yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq." fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar akan dipanggil salah seorang laki-laki dari umatku pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Kemudian dibukakan baginya 99 gulungan, lembaran catatan amal perbuatan dia. Yang mana setiap lembarnya itu panjangnya sejauh mata memandang. Masya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada dia. Ya. Thumma yaqulu azza wa jalla hal tunkiru min hadha shay'a apakah kamu mengingkari sesuatu yang ada padanya? Ada nggak yang kamu ingkari? Fayaqulu la ya Rab. Orang itu menjawab tidak. Enggak ada yang diingkari. Allah tanya lagi. Nah, Awalamatka katabati al-hafidhun Apakah para pencatatku mendolimimu? Ya, para malaikat yang tugasnya mencatat itu apakah mendolimimu? Ada perbuatan yang nggak kamu lakukan tapi ditulis, atau ada perbuatan yang nggak kamu kerjakan tapi dia catat. Si hamba menjawab, tidak. Ya. Allah tanya lagi, alakan dzalika hasanah? Apakah kamu punya kebaikan? Fayuhabur rajulu fayaqulu la. Laki-laki tadi ngerasa malu ketika ditanya punya kebaikan nggak kamu? Merasa malu dia dibilang nggak nggak punya. Tapi Allah menjawab bala innalaka indana hasanat wa innahu la bahkan kamu memiliki kebaikan di sisi kami dan tidak ada kezaliman untukmu pada hari ini. Masya Allah, Allah Maha Adil. Ya. Kemudian dikeluarkan untuknya sebuah kartu yang bertuliskan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Orang itu bilang, "Ya Rabbi, ma hadhihi albitaqatu ma hadhihi sijillat?" Ya rab apa artinya kartu ini kalau dibandingkan dengan lembaran-lembaran itu yang jumlahnya banyak? Ya. Innaka la tuzlam Kata Allah, kamu tidak akan dizalimi. Kamu tidak akan dizalimi. Fatudau sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Ya. Lalu lembaran-lembaran catatan amalnya tadi diletakkan di satu neraca dan satu bitokoh yang bertuliskan dua kalimat syahadat diletakkan pada neraca satunya ternyata apa yang terjadi fatashat as-sijillat wasaqulatil bitaqatu terangkatlah yakni lebih ringan neraca yang berisi lembaran-lembaran tadi dan turunlah yakni lebih berat neraca yang berisi bitokoh yang bertuliskan dua kalimat syahadat ini dalil yang ditimbang adalah buku catatan yang pertama yang kedua, apalagi yang akan ditimbang? Amalan, perbuatan. Amal itu bisa menjadi sosok ya, Buktinya bacaan Al-Quran akan datang menjadi sosok yang bisa memberi syafaat para pembacanya. Makanya banyak-banyak baca Quran. Bahkan seluruh amalan ibadah kita akan menjadi sosok yang akan menemani kita di dalam kubur. Tergantung amalannya. Sampai ada orang bertanya penghuni kubur ini, siapa kamu? Wajahmu wajah yang sangat indah. Aromamu demikian wangi semerbak. Penampilanmu sungguh menakjubkan. Dia menjawab, aku adalah amalan-amalan solehmu ketika di dunia. Wah senengnya kita kalau ditemenin sama seperti ini sosoknya. Ya. Sementara yang lainnya ada teman yang menemaninya itu sosok wajah yang buruk, bau yang busuk, penampilan yang jelek. Ditanya siapa kamu ini? Ya, wajahmu wajah yang buruk, baunya bau yang busuk, penampilan yang tidak menyedapkan pandangan dikatakan bahwa aku adalah amalan-amalan burukmu ketika di dunia. Ini dalil amal ibadah amalan itu bisa menjadi sosok. Mana dalilnya kalau amal perbuatan, amalan bisa ditimbang? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Kalimatani ada dua kalimat Habibatani ilar rahman Dua kalimat ini dicintai oleh ar-Rahman Khofifatani ala lisan Dua kalimat ini ringan diucapin lisan Nggak butuh tenaga banyak Sakilatani fil mizan Tapi bobotnya Bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di mizan Ini sisi penilaiannya apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini termasuk zikir mutlak nih bu. Perbanyak. Bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, berapapun jumlahnya. Ya. Yang ketiga, apalagi yang bakal ditimbang di mizan jasad kita tubuh ya badan kita akan dikembalikan seperti sedia kala iya kan sampai ada orang tua yang meragukan kemampuan Allah mengembalikan jasadnya dia wasiat sebelum mati kalau Abah meninggal ya bakar jasad Abah. Gitu kan? Sampai jadi debu. Kalau masih ada tulang-tulangnya ditumbuk. Sampai halus. Habis itu bawa sebagiannya buat ditabur di laut, sebagiannya lagi bawa ke pegunungan buat ditabur di gunung biar terbawa angin gitu dia pikir mustahil bisa berwujud lagi tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan debu-debu tadi sehingga menjadi kembali sosok yang utuh ya kita maha apa kita percaya akan hal ini? Allah maha mampu atas segala sesuatu. Mengembalikan sesuatu yang pernah ada lebih mudah daripada bikin sesuatu yang nggak pernah ada sebelumnya. Itu kan bagi kita. Iya. Secara logika demikian. Nah, nanti tubuh ini akan ditimbang. Tapi yang mempengaruhi bobot beratnya bukan banyak lemak sama gendut, kurusnya. Bukan berarti orang kalau gitu yang gemuk enak dong bakaran berat. Ya. Bukan. Itu timbangan di dunia. Bisa jadi orang di dunia berat badannya 100 kilo, pas ditimbang di mizan, berat kebaikannya nggak nyampe melebihi sayap seekor nyamuk. Nauzubillah. Ini Nabi yang kabarkan. Ya, di dalam hadis Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin Sungguh akan didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki yang gemuk. Badannya gemuk, besar, banyak lemak. Tapi ketika ditimbang beratnya tidak melebihi satu sayap nyamuk. Ya. Kenapa aku bisa begitu? Iya, karena gemuknya badan bisa jadi karena hasil yang haram. Sehatnya badan tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Malah banyak dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Makanya pas ditimbang nggak melebihi sayap seekor nyamuk. Ya. Sebaliknya Nabi saw menyebutkan Ketika pernah suatu hari beliau keluar menuju suatu lembah. Lalu dia melihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sedang memanjat pohon. Ya. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Sehingga pakaiannya Ibnu Mas'ud tersingkap. Ya. Tersingkap, terlihat betisnya yang kecil. Akhirnya para sahabat yang di bawah menertawakan Ibnu Mas'ud. Rasulullah tanya kepada para sahabat yang menertawakannya, "Mimma tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Qalu ya Nabi Allah min diqqati Wahai Nabi, kami tertawa dikarenakan apa? Kecilnya betis dia Maksudnya cowok kok betisnya kecil. Kan kurang maco gitu ya. Lihat. Ibnu Mas'ud kecil perawakannya, bet, kecil betisnya, tapi apa kata Nabi SAW alaihi wasallam? nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizan min Uhud." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Sungguh kedua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat dalam timbangan di mizan nanti daripada apa? Gunung Uhud. Tuh. Biar kata kecil tapi Kakinya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Semangat dalam jihad, semangat dalam melangkahkan kepada ketaatan dan amal soleh, semangat menuju masjid dan berbagai kebaikan-kebaikan. Ini dalil-dalil bahwa yang mempengaruhi bobot badan kita adalah untuk apa badan ini digunakan. Capeknya, lelah, letih melatihnya dalam perkara apa. Ya. Jangan dikira orang-orang yang bermaksiat juga nggak capek. Lihat itu orang yang habis dugem pulang dalam keadaan capek sampai tidurnya bablas. Ya. Tapi capeknya untuk perkara maksiat. Nauzubillah. Dan itu termasuk yang akan ditanya di hari kiamat nanti wa anjismihi fi ma'ablah tentang badannya, capeknya, lelah letihnya itu untuk apa? Jelas? Maka nah, jadi ibu-ibu, ya, kalau kita capek karena pulang taklim, capek karena melakukan amal saleh, capek karena melakukan ibadah, ya, jangan sedih. Ya. Berharaplah kepada Allah capek dan letihnya kita dalam melakukan ini semua akan diganti di akhirat kelak. Dan inilah yang akan menambah bobot berat badan kita di mizan nantinya. Barang siapa yang gak pernah merasakan capek dalam melakukan ibadah, Gak pernah bercapek-capek dalam melakukan ketaatan, gimana dia berharap bobot badannya berat? Ya, Gitu ya. Inilah tiga, tiga hal yang akan ditimbang di mizan. Apa saja? Satu, buku catatan. Dua, amalan. Yang ketiga, badan. Ya. Selanjutnya. <clears throat> Kata Al-Imam Syaukani, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di poin ke-19, wal imanu bi'adabil qabri wa munkarun wa nakirun beriman terhadap azab kubur serta malaikat mungkar dan nakir ya kenapa ini diangkat oleh Imam Al-Barbahari Ya, karena ada kelompok yang menyangkal hal ini ya ini bantahan buat kaum Mu'tazilah yang mengingkari adanya azab kubur Kata mereka, ah masa ada azab kubur? Orang belum pengadilan kok udah disiksa. Dia ingin menyamakan pengadilannya dengan di dunia. Ah. Kalau pengadilan di dunia itu kan diadili dulu, ditetapkan jadi tersangka, ya. Nanti hukumannya berapa? Ini lain. Kita imani. Ada lagi yang mengingkari, oh karena itu hadisnya hadis ahad. Kalau dalam perkara akidah kita nggak bisa terima hadis ahad. Karena hadis ahad tidak sampai kepada al-yakin. Hanya sampainya kepada al-zon. Ya, hanya dugaan, sangkaan, bukan keyakinan yang pasti. Itu pola pikirnya siapa tadi? Mu'tazilah. Adapun ahlus sunnah, selama hadisnya itu sahih, walaupun datangnya dari salah satu orang sahabat saja, ya, sami'na, wasadakna. Kita dengar dan kita benarkan berita itu. Nah, jemaah rahimakumullah, keimanan terhadap azab kubur ini bagian dari keimanan kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Wa min al-iman bil yaumil akhir al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut." Termasuk konsekuensi iman kepada hari akhir adalah mengimani apa saja yang Nabi kabarkan ya atas segala sesuatu yang terjadi setelah kematian Iya, fayu'minuna bi fitnatil qabr, beriman kepada adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur dan seterusnya. Iya. Dalil-dalil dalam Al-Qur'an banyak yang menjelaskan adanya siksa kubur. Masa mau diingkari? Ya. Bahaya menolak satu ayat dari Al-Qur'an. Allah berfirman, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب kepada mereka Fir'aun dan para pengikutnya ditampakkan neraka pada waktu pagi dan petang ini bentuk siksaan kubur ini. Cuma diperlihatkan neraka, tapi merasakan panasnya itu neraka. Setiap pagi dan petang, di mana ini? Di alam kubur. Mana buktinya kalau itu di alam kubur? Ayat apa kalimat setelahnya? Allah katakan, "Wa yauma taqumus dan nanti setelah terjadinya hari kiamat akan dikatakan kepada malaikat, "Adkhilu ala Fir'aun asyaddal adab." Masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke azab yang sangat keras. Tuh. Ya, ini dalil yang pertama, surat al mukmin ayat 46. Makanya orang-orang kafir itu minta jangan ditegakkan kiamat. Kenapa? Karena mereka tahu kalau di kuburannya udah segini beratnya, apalagi nanti setelah terjadinya kiamat akan lebih berat lagi, lebih keras lagi siksaannya. Gitu kan? Ini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu persinggahan pertama di kehidupan akhirat fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar alaih kalau di kuburannya dia selamat proses berikutnya akan lebih mudah dia lalui tapi kalau di kuburannya nggak selamat proses kedepannya akan lebih sulit ini mereka tahu makanya mereka minta jangan ditegakkan kiamat udah cukup Kenapa Mereka tahu nanti setelah kiamat terjadi mereka akan merasakan siksaan yang lebih berat lagi. Kaum mukminin sebaliknya mereka sudah mendapatkan nikmat di dalam kubur, udah kayak begini, apalagi nanti setelah terjadinya kiamat. Makanya mereka minta disegerakan. Iya, Ini sisi pendalilannya. An-naru ya'raduna 'alaiha gudu wa 'ashiyya. Ini di alam kubur siksa kubur mereka bentuknya apa? Diperlihatkan neraka setiap pagi dan sore yang sekedar diperlihatkan itu mereka merasakan hawa panasnya neraka sampai ke kubur. Dan nanti setelah terjadinya kiamat akan dikatakan kepada malaikat masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke azab yang lebih keras lagi. Nauzubillah. Jelas? Sisi pendalilannya ya. Barakallahu fiikum. Banyak di surat yang lain di antara surat At-Taubah ayat 101 سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم nanti mereka ini orang-orang munafik akan kami siksa dua kali. Ya, tuh siksa dua kali. Dikubur dan nanti setelah kebangkitan. Ya, akan dikembalikan kepada azab yang besar. Nah, dan juga di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ya, tidak kita bacakan semua ya, dari dalil Al-Qur'an. Adapun dari dari hadis, hadis yang panjang dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit atahu malakan aswadan azraqan." Apabila mayat telah dikubur, datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Kata Al-Hafidh Ibn Katsir, ya, hitam wajahnya dan biru tubuhnya. Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi menyifati dua malaikat ini hitam dan biru. Salah satunya bernama mungkar dan yang lainnya nakir. Ah, mungkar nakir ini dua malaikat yang gak asing di telinga kaum muslimin. Untuk apa mayat yang baru saja dikubur langsung didatangi oleh malaikat mungkar nakir untuk melontarkan tiga pertanyaan? Makanya aneh kalau kita nguburin orang ikut ke pemakaman kadang pemimpinnya bilang terima kasih Bapak Ibu sekalian ya kita baru saja mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir ya boro-boro istirahat Pak ya sempurna proses diuruk tanah, si mayat masih bisa mendengar suara sandal orang yang mengantarkannya, langsung didatangi malaikat mungkar nakir. Nggak bisa nawar, aduh jangan datang sekarang deh, mau istirahat dulu nih, penat dengan kehidupan dunia, besok deh besok balik lagi. Nggak bisa nawar seperti itu. Makanya gimana mau istirahat? Ya. Terus dikatakan yang terakhir lagi, itu justru kata Nabi baru proses awal di kehidupan akhirat. Ya. Makanya kalau mendapati orang berkata seperti ini, ya kasih tahu pelan-pelan, penuh dengan kelembutan, luruskan. Apa sih maksudnya? Kalau dikatakan ini tempat peristirahatan yang terakhir, gitu ya. Kan kehidupan alam kubur alam gaib. Kita nggak tahu. Nah, kalau kita berharap, iya berharap, doakan. Nah, tapi kalau udah seperti itu mengucapkannya seolah-olah memastikan. Iya. Untuk apa apa malaikat mungkar nakir? Untuk melontarkan tiga pertanyaan, marrabbuka wa madinuka wa man siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ya, makanya jadikan zikir pagi kita itu raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya raditu billahi rabba ini untuk menjawab pertanyaan mar wabil islami dina untuk menjawab pertanyaan wa madinuka wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini untuk menjawab pertanyaan wa man nabiyyuka gitu ya tapi kata Allah kemampuan dalam menjawab tiga pertanyaan ini bukan berdasarkan hafalan ya berdasarkan apa pengetahuan dan keimanan kita kepada tiga perkara itu Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا yang akan Allah kokohkan siapa di sini? Orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Iya. Itu orang-orang yang zalim wa yudhillullahu zalimin. Ada orang-orang yang zalim di dunia nggak pernah belajar, nggak mau mengenal Allah, nggak pernah belajar tauhid, ya ditanya Allah ada di mana dia malah bingung. Udah deh jangan tanya itu, tanya yang lain aja. Allah ditanya-tanya, ya gimana dia akan menjawab pertanyaan merabuka? Apa sulitnya dia menjawab Allah di langit bersemayam di atas arasnya? Ya, ini karena kejahilan dia. Bagaimana lagi dengan pertanyaan berkaitan dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat? Makanya semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin dia merealisasikan tauhid, semakin mudah dia menjawab pertanyaan yang pertama. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua dan yang ketiga, tergantung sejauh mana pengetahuan dia tentang hal itu semua. Dan Nabi mengabarkan ada orang-orang muslimin. Tapi ketika ditanya oleh mungkar nakir malah nggak bisa jawab. Hanya mengatakan ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Lihat. Ha ha saya nggak tahu. Saya cuma mendengar orang berkata begini begitu, saya cuma ikut-ikutan. Lihat, ya. Gara-gara taklid dalam menjalankan Islam, dia nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Makanya jalankan Islam itu dengan dalil. Ya. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah Orang kalau nggak bisa jawab pertanyaannya mungkar nakir itu akan diazab, disiksa dan al-Imam Ibnu Abil Aziz Ad-Dimashqi rahimahullah menjelaskan bahwa azabul qabri nau'ani azab kubur itu ada dua minhu ma huwa daimun ada azab yang terus menerus itu bagi orang-orang kafir sebagaimana tadi surat Al-Mu'min ayat 46 ya berkelanjutan sampai hari kebangkitan ini orang-orang kafir dan musyrikin. Ya. Ada pun jenis yang kedua, azab yang sifatnya terputus pada masa tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah azab bagi para pelaku maksiat. Mereka akan diberikan siksaan sesuai dengan kadar dosanya. Ya. Dan azab fitnah kubur yang terjadi itu akan menghapus dosa-dosa dia buat di hari kebangkitan nanti setelahnya ya nah satu poin lagi poin ke-20 wal imanu bihawdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kita beriman dengan telaga Rasulullah saw. Ya, ada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walikulli nabiyyin haudun illa salih punya telaga kecuali Nabi Saleh karena telaganya beliau adalah ambing susu untanya. Ini ucapan Al-Imam Al-Barbahari terkait dengan keimanan kepada al-haud. Ya. Apa itu al-haud? Ya diartikan telaga. Ya. Telaga yang sangat besar. Seperti jarak antara Son'a dan Ailah. Dan Nabi SAW telah menyebutkan haudi masiratus syahrin wazawayahu sawa. Telagaku tuh luasnya sejauh perjalanan sebulan. Ya, itu luasnya. Ma'uhu abiyadu minal laban, airnya warnanya lebih putih dari susu, warihuhu atyabu minal misk, aromanya wanginya lebih mis, lebih wangi dari misik, wa kizanuhu kanujumis sama gayungnya, cangkirnya yang buat mengambil air sebanyak bintang di langit. Nggak perlu rebutan berarti. Man yashrabu fala yadhma abada dan orang yang dikasih kesempatan minum sekali saja dari telaga air telaga itu nggak bakal haus lagi selama-lamanya. Masya Allah. Ini keistimewaan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dengan Al Kautsar إنا أعطيناك الكوثر Apa itu al kawthar Fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi. al kawthar adalah telaga yang dijanjikan Robku untukku. Iya. Alaihi khairun kasir. Padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah dia Al-Kausar adalah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum. Gayungnya sebanyak bintang di langit. Fayukhtalajul abdu minhum. Fa'akulu rabbi innahu min ummati. Ya. Dan seterusnya nanti akan kita bahas. Jadi jamaah rahimakumullah itu dalil-dalil tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah, a'azani Allah wa iyyakum. Di mana telaga Rasulullah ini berada? Di bumi yang telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain demikian pula dengan langit gitu ya dan telaga itu sebelum as-sirat makanya di sini disebutnya sebelum pembahasan tentang as-sirat dan sebelum mizan ya sebelum proses timbangan ya lagi aus-ausnya karena matahari mendekat masya Allah nikmat sekali cuma akan ada orang-orang yang diusir Mas Allah afiyah terusir dia dari telaga nggak boleh minum iya siapa itu yang jelas yang secara umum itu yang bukan umat Islam. Ya. Adapun secara khusus yang diusir itu orang-orang yang murtad keluar dari agama dan para pelaku bid'ah. Kalau orang-orang yang murtad dalilnya innahum qad baddalu ba'dak ya sesungguhnya mereka telah mengganti agama setelahmu alias murtad. Lafat yang lain innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ahdatsu, muhdas mereka ada-adakan dalam perkara agama. Dari dua lafal ini makanya secara khusus orang yang diusir, orang yang murtad dan orang yang melakukan kebid'ahan. Makanya jauhi kebid'ahan sekecil apapun agar kita tidak tergolong orang yang terusir dari telaganya Rasulullah. Ya. Nas'alullah assalam wal afiyah. Nah, di sini dikatakan bahwa likulli nabiyyin haudun. ya setiap nabi itu punya telaga. Betul ada hadisnya. Inna likulli nabiyyin hauda wa innahum yatabahun ayyuhum aktsaru waridatan Sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga dan mereka akan saling berbangga-banggaan siapa di antara mereka yang telaganya lebih banyak didatangi orang. Ya, wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Dan aku berharap telaga kulah yang paling banyak didatangi. Gitu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Lalu bagaimana dengan ucapan kecuali Nabi Saleh telaga beliau adalah ambing susu untaknya? Ya. Tapi ini datangnya dari hadis yang maudhu'. Memang Nabi Saleh di antara mukjizatnya apa? Keistimewaannya dia punya unta yang apa? unta betina yang susunya itu nggak pernah kering. Satu ekor tapi bisa mencukupi untuk sekampung. Gitu kan? Itu yang ada di surah apa? Asy-Syams ya. Naam. Disebutkan dalam Al-Qur'an ya tentang naqatullah disandarkan kepada naqatullah wasuqyaha. Ya iya kan? Apa? Nabi Saleh sudah mengingatkan kaum Samud. Kadzabat Samud bi taghwaha idzin ba'atha ashqaha. Gitu kan? Kaum Samud mendustakan padahal Allah sudah utus kepada mereka Nabi Saleh Allah apa Nabi Saleh sudah mengingatkan faqala lahum Rasulullah siapa di sini Saleh naqatallahi wa suqayaha tuh ya sudah diingatkan bahwa ini adalah biarkan unta betina ini ini naqatullah unta betinanya Allah dan minumannya iya tapi kemudian apa فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Iya. Mereka malah mendustakannya kaum Samud. Malah disembelih unta itu. Ya. Akhirnya apa? Allah pun membinasakan mereka. Disebabkan apa? Dosa mereka yang telah menyembelih unta betina tadi. Tapi ya walaupun Nabi Saleh ya diberikan keistimewaan dengan unta yang seperti ini bukan berarti beliau tidak lagi berhak dapat telaga di akhirat. Ya, gitu. Tetap kembali kepada keumuman hadis yang tadi kita bacakan bahwa setiap nabi memiliki telaga. Bahkan mereka saling berbangga-banggaan telaga telaganya siapakah yang paling banyak dikunjungi, didatangi. Bukan bersombong-sombong, ya ini tentu semakin apa baik ketika banyak orang yang mengambil manfaat dari telaganya itu. Ya. Sampai sini dulu pembahasan dari kitab Syarh Sunnah yang dapat kita bahas pada hari ini. Alhamdulillah poin 17, 18, 19, 20. Empat poin kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Selanjutnya kita akan memasuki poin ke-21 pada pertemuan mendatang. Biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab.